Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang kita nikmati di saat ini, di tempat ini, yakni ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala untuk duduk bersimpuh di sana dalam rangka zikrullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-36 dan 37 dan sehingga 38 Allah Subhanahu wa taala nyatakan fi buyutin adina Allah an turfa wa yudkara fiha ismuhu yusabbihu Allah fiha bil ghudwi wal asal di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan diingat di rumah-rumah tersebut namanya dan untuk disucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu paginya maupun petangnya. Dan Allah nyatakan mereka-mereka yang berada di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan namanya, untuk diingat dirinya dan syariatnya, dan untuk disucikan Allah di tempat-tempat tersebut yakni masjid-masjidnya Allah yang mengisi masjidnya-masjidnya Allah dengan dikrullah dengan ibadah adalah apa yang Allah katakan rijalun latulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqami salah wa ita'i zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka yang berada di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang tidak terlalaikan mereka ini dengan perdagangan dan perniagaan mereka. Orang-orang yang tidak larut lalai dengan aktivitas dunianya. yakni orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat. Maka ini gambaran bahwasanya orang-orang yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang taat dengan ibadah-ibadahnya. Yang ketaatannya ini menjadikan dia tidak terlalaikan dengan kesibukan dia. Dan Allah sebutkan sifat orang-orang yang demikian ini. Yang kesibukannya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Yang tetap menegakkan perintah-perintah Allah. Karena mereka itu adalah orang-orang yang takut terhadap suatu hari yang di mana di hari tersebut hati-hati manusia terbalik. Pandangan-pandangan manusia terbalik. Yakni hari kiamat. Dan apa yang akan dihadapi setelah itu. Sehingga orang-orang ini rasa takutnya adalah bagaimana di hari tersebut mendapati hisap yang mudah mendapati ketenteraman di tengah-tengah manusia ketakutan dan dalam keadaan mencekam. Dalam keadaan harap-harap cemas. Mereka takut terhadap hari kiamat dan apa yang datang setelahnya melebihi takutnya dia terhadap hidup miskin. melebihi takutnya terhadap kekurangan, kesulitan hidup. Maka barakallahu fikum karena takut terhadap hari kiamat dan apa yang akan datang setelahnya. Mereka tidak terlarut dengan aktivitas dunia yang kebanyakannya melalaikan manusia untuk tetap berada di majlis-majlis zikrullah. -majlis di rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa keberadaan kita di majlis taklim di salah satu dari masjid-masjidnya Allah Azza wa Jalla adalah suatu nikmat yang luar biasa bagi kita karena di ayat 38 Allah menyatakan mereka yang Allah kumpulkan mereka yang Allah pilih untuk meramaikan, memakmurkan masjid, Allah punya tujuan untuk mereka. Liyajziyahumullah ahsana ma'amilu. Karena Allah ingin membalasi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah amalkan. Dari meramaikan, memakmurkan masjid Allah dengan zikir, dengan tasbih, Allah berkehendak, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah amalkan. Wa fadli. Dan Allah inginkan Allah akan tambahi karunia Allah untuk mereka. Siapa yang tidak merasa senang, siapa yang tidak penuh harap ketika ternyata Allah kumpulkan dia di majelis zikir, di majelis ilmu, di salah satu dari rumah-rumahnya Allah, dan Allah akan menyediakan balasan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang kita berbuat. Dan Allah akan tambahkan karunia-Nya. Sehingga Allah nyatakan di akhir ayat ke-38 ini, Wallahu yarzuku may yasha hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Di sini Allah mengingatkan kepada kita keberadaan kita dengan berbagai janji Allah tadi ditambahi pahala, ditambahi karunia itu adalah rezeki untuk mengubah pula pikir kita yang terlalu lama dididik untuk mempunyai paham materialisme Rezeki tidak hanya sebatas nominal yang ada angka-angkanya. Rezeki barakallahu fikum tidak terbatas apa yang kasat mata dan dilihat sebagai mata hayat di dunia. Perhiasan dan gemerlap dunia. Tapi rezeki yang pasti membuat orang yang mendapatkannya bahagia adalah majlis ilmu berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala untuk barakallahu fikum mengingat Allah mengingat syariatnya mengingat kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan di dunia untuk mentaatinya Allah Jalla wa'ala maka barakallahu fikum kita dalam keadaan sedang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat luar biasa bagi kita ketika kita mengikhlaskan diri kita untuk mencari wajahnya. ini kita dikumpulkan di salah satu rumah Allah Ta'ala dalam keadaan talabul ilmi, mengingat Allah dan syariatnya, dan seperti yang kita baca dari ayat tadi, Allah sediakan pahala balasan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan ini. Dan Allah akan menambahkan kepada kita karunia. Dan inilah rezeki yang pasti seorang berbahagia karenanya. Adapun rezeki yang wujudnya materi kadang membuat orang sibuk membuat orang tidak sempat lagi mengingat Allah, membuat orang ketinggalan di dalam mengerjakan kewajiban yang semestinya dia kerjakan dengan segera mengulur waktu sholat tidak hadir majelis taklim lepas dari berbagai amalan-amalan yang utama ujung-ujungnya karena sibuk mengurusi urusan dunianya. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana topik pembicaraan kita di pagi hari ini yang telah ada di pamflet. yakni barakallahu fikum pembicaraan kita seputar at-tahali bil akhlaqil karimah berhias dengan akhlak yang mulia. Dan sungguh barakallahu fikum Allah muliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mimbadil aula dan sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan dengan akhlak yang agung. Allah nyatakan wa inna kala ala hulukin azim dan sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di dalam akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan sungguhnya di antara sebab-sebab yang menjadikan keistiqomahan seorang muslim di atas agamanya dan mewujudkan perintah Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah akhlak yang menghiasi dirinya sebelum kita berbicara lebih jauh terkait tentang akhlak yang mulia maka kita pelajari dulu definisi dari akhlak secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa sebagaimana dijelaskan Ibnu Al-Athir rahimahullah taala di dalam Gharibil Hadis dan juga dalam kitab Muhtari Sikhah akhlak secara bahasa jam'u jamak dari kata hulu. Hoknya di Roma, lamnya di Roma, Mempunyai beberapa makna di dalam komus. Yakni Oktober, tabiat. Wasujiyah karakter Wedi dan mempunyai makna agama. Adapun hakikatnya huluk atau akhlak bahasa kita, hakikatnya adalah suratul insanil batinah yakni bentuk apa yang ada di dalam batinnya manusia. Wahia kata Ibn Asir nafsuhu wa awsafuhu wa ma'ani al-mukhtasah biha. Yakni ya dirinya wa awsafuha dan sifat-sifat dari orang tersebut wa ma'aniha dan juga karakter pembawaan yang menjadi ciri khusus dari orang tersebut. Itulah akhlak. Orang tersebut dengan sifatnya, dengan pembawaan dia, cara bicara, sopan santunnya, itulah akhlak. Secara bahasa. Wahia bimanzilatil halak li suratihi wa wa ma'aniha. Kalau itu diposisikan sebagai gambaran fisik dohir, maka itu ya sifat-sifatnya fisik, gantengnya seseorang, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya ikal, badannya tegap, gagah. Ini sifat-sifat dohir. Sedangkan akhlak sifat-sifat batinnya, pembawaannya, tutur katanya, sopan santunnya. Maka dari itu kata Ibnu fahaki fahakikatul insan wa qimatuh bisuratihil batinah. Nilai ya hakikat dari seseorang nilai dari seseorang, kredibilitas seseorang itu dilihat dari surat al-batinah. Dilihat dari gambaran batinnya. Ganteng kalau pembawaannya jelek, mancung hidungnya tapi jelek pembawaannya, sikapnya, tata keramanya, tidak ada nilainya. Sehingga Ibnu Athir membimbing kita bahwasannya yang menjadikan seorang itu dinilai punya nilai, punya kredibilitas di hadapan manusia lainnya ketika dia mempunyai gambar batin yang bagus. Punya tabiat yang bagus, karakteristik yang bagus, pembawaan yang bagus. wa ma fiha min al hasanah aw Dan apa yang menghiasi batinnya seseorang itu baik akhlak yang bagus maupun akhlak yang jelek dari sana dia dinilai. Maka orang bilang sebetulnya dia ganteng, gagah, tapi sayang. Gak punya adab. Tapi sayang, uraan. Tapi sayang, demikian, demikian. Artinya gambaran lahiriah itu tidak ada artinya kalau rusak batiniahnya seseorang. Ini bagus sebetulnya anak ini, tapi agamanya rusak. Pecat akhlaknya. Jadi tidak ada nilai. Walaupun bagus, masuk pada kategori korak. Tahu korak? Kotoran rakyat. Bagus sebetulnya, tapi korak. Seperti itu barakallahu fikum. Disebut manusia yang demikian demikian orang-orang takut dibenci oleh banyak orang dan lain sebagainya. Adapun secara istilah barakallahu fikum makna akhlak fa innal khuluq yutlaq ala sifat Allah takumu bin nafsi ala sabiri rusuh. Fayastahikul mausufu bihal madah awiddam. Secara istilah, al-khuluq, akhlak itu, adalah sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat yang terdapat pada diri seseorang dalam bentuk sifat tadi menancap kuat pada orang tadi. Bahasa solonya gawan bayi, ya, nancap kuat di dirinya. Sehingga tidak dikatakan akhlak seseorang kalau seseorang ini kadang-kadang tutur katanya lembut. Tapi aslinya, Masya Allah, omongannya, tidak pakai lembut lagi. Tapi sesekali di hadapan calon mertua bisa lembut. Maka orang ini tidak dikatakan Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Tidak, kenapa? Itu sifat itu tidak menancap. Begitu kembali kepada komunitas aslinya, Masya Allah. Akrab mulutnya dengan kebun binatang. Yang disebut apa yang ada di Juru. Orang dikatakan berakhlak kalau sifat-sifat mulia tadi itu menancap kuat di dalam dirinya. Adapun sesekali baik tapi aslinya tidak begitu maka tidak bisa dikatakan anak ini akhlaknya bagus. Sehingga dari sini kita harus tahu kalau ditanya gimana akhlaknya maka kita harus tahu keseharian dia. Gambaran dia sehari-hari kayak apa. Karena akhlak tidak bisa dinilai dengan sekali dua kali ketemu. Nah, karena sifat yang menancap dan menjadi karakternya ini, maka orang yang mempunyai sifat ini berhak untuk mendapatkan pujian kalau akhlak yang mewarnai kehidupannya adalah baik dan berhak mendapatkan celaan kalau akhlak yang mewarnai dirinya menghiasi dirinya akhlak yang jelek ini terkait barakallahu fikum definisi tentang apa itu akhlak secara ruhoh dan secara istilah. Kemudian ikhwafillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, sebelum kita melihat bagaimana akhlak salafun saleh, kita perlu mengetahui tentang pentingnya akhlak mulia di dalam agama kita di dalam syariat kita. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, dikatakan sebagian ulama min salbi syariatil islamiyah merupakan inti dari syariat Islam Bahkan dikatakan oleh mereka basir syara'i kuliah. Bahkan akhlak yang mulia itu merupakan rahasia di balik syariat, tatanan syariat semuanya. Seorang diperintahkan sholat supaya apa? Mempunyai budi pekerti yang luhur. Inna salata tanhanil fahsya'i wal munkar. Salat tadi akan memunculkan kalau sholatnya benar. Bisa mencegah seseorang dari perkara yang merusak karakternya, akhlaknya. yakni apa? Al-fahsya'i wal munkar. Barakallahu bahkan syariat-syariat Islam yang disyariatkan bahkan Al-Qur'an ini adalah sifat al-qulub obat bagi hati obat apa obat yang mengobati penyakit-penyakit hati yang akan memunculkan akhlak yang jelek dari hasad dengki ria dan lain sebagainya. Maka masya Allah artinya syariat secara keseluruhan semuanya dalam membentuk karakteristik orang yang menegakkan syariat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah tunjuk sebagai pembawa syariat Islam ini kepada umatnya Allah nyatakan wa kala ala hulukin azim. Nah, barakallahu fikum. Bahkan akhlak yang mulia itu merupakan albir secara keseluruhan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan albir husnu khuluqin. Ketika beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa itu albir, beliau jawab albir husnul khuluq. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Firmannya surat Al-Baqarah ayat 177 menyatakan laisal bir antuwalu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib albir kebaktian kepada Allah dengan berbagai kebaikan itu tidak sekedar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah kiblat baik timur ataupun barat. Artinya bukan dohirnya ibadah kamu, kamu menghadap kiblat. Bukan sekedar dohir kamu mengerjakan sebuah ibadah, bukan itu. Kata Allah Ta'ala, walakin bir. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكن وابن السبيل Akan tetapi albir, kebaktian kepada Allah dengan berbagai amalan kebaikan, itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia sholat bukan sekedar dohirnya, hatinya. Yang menjadikan dirinya dengan anggota badannya bergerak dengan gerakan-gerakan sholat adalah imannya kepada Allah. Sehingga sholat dohir tanpa diiringi keimanan batin. Tidak ada artinya. Laisal bin. Kamu sekedar menghadap kiblat. Pikiranmu pikni kemana-mana. Berangkat karena kebiasaan. Malu dengan temannya. Bukan karena keimanan dari dalam hati. wah iya dubillah. Laisal bin. Bukan kebaktian, bukan kebaikan dan juga orang yang beriman kepada malaikat hari akhir dan malaikatnya dan kitab dan nabi dan memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabat yang membutuhkan kepada anak-anak yatim kepada fakir miskin dan kepada orang yang sedang menempuh perjalanan untuk ketaatan. Maka ini merupakan rangkaian mulai dari keimanan hati dan budi pekerti yang baik menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Bukan dengan harta yang dia sudah tidak butuhkan, tapi dengan harta yang dia masih cintai. Yang dia masih senangi. Yang dia memiliki kecondongan pun masih baju bekas yang dia sudah tidak suka, kompor bekas yang sudah sering meledak, ini sudah jelek kasihkan tetangga deh, bukan begitu. yakni memberikan hartanya wa atal mal ala hubbi. Masih seperti dia. Barakallahu Maka serangkaian amalan-amalan baik ini Allah katakan albir dan ini terkait dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An Nawas ibn Sam'an ketika beliau nyatakan ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal itham ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu albir dan apa itu al-ism. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab albir husnul khuluk. Albir itu adalah akhlak yang baik. Baik akhlak kepada Allah, imannya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, nabi, ataupun akhlak yang baik terhadap sama manusia menyantuni orang-orang yang membutuhkan apa yang Allah berikan pada dirinya dari rezekinya. Nah. Ini hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya syariat ini intinya penekanannya adalah akhlak yang mulia adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Baihaqi di dalam Sunan Kubro beliau dari jalan Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama buistu li utammima makarimal akhlak sungguhnya hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur untuk menyempurnakan akhlak yang mulia maka dari hadis ini para ulama menyatakan inti dari ajaran syariat ini adalah menyempurnakan budi pekerti manusia agar mereka berbudi pekerti yang luhur. Kemudian barakallahu fikum Termasuk dalil pula bahwasanya agama yang disampaikan Rasulullah SAW wasallam yang dipraktekkan diamalkan oleh Rasulullah SAW wasallam sebagai ajaran beliau kepada umat ini dan itu adalah agama itu adalah akhlak pula adalah hadis yang barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Kota Ada yang beliau pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alaisat enam alat tataqra al-Quran. Apa kamu tidak baca Quran? Maka dijawab oleh Kutada, bala tentu kami membaca, aku baca. Maka Isa menyatakan, fa inna khuluqa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana al-Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an itu. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan apa makna dari akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maknahu kata beliau. Al-amal bil Quran. Wal kufu wal wukuf inda hudud. Wa ta'adu bi adabihi. Wal itibari bi amtalihi wa qasasihi. Wa tadaburihi wa tilawati. Artinya kenapa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran? Karena yang menghiasi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengamalan Al-Quran. Berhenti di batas-batasan yang Al-Quran tetapkan sebagai aturan beradab dengan adab-adab yang diajarkan Al-Quran mengambil ibroh dari contoh dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Ini amalan Nabi sehari-hari Sallallahu alaihi wa wasallam dan beliau membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Maka semua yang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, mengamalkan Quran mengambil pelajaran dari Al-Quran, menerapkan hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran. Sudahkah akhlak kita seperti itu? Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita perbuat dengan anggota badan kita, adalah bentuk ketaatan kita dan ketundukan kita dari mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran atau masih banyak yang semau kita dan seenak kita. Yang tahu tentunya barakallahu fikum kita sendiri. Yang jujur mengakui sejauh mana kita berakhlak dengan Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Jadi dengan ini kita mengetahui betapa pentingnya akhlak di dalam timbangan syariat. Maka barakallahu fikum dengan definisi akhlak yang telah kita ketahui, penjabaran tentang akhlak yang sedikit banyak telah memberikan gambaran kepada kita. Bab terkait akhlak yang mulia ini bab yang sangat luas. Kalau mau dibahas semua akhlak yang mulia itu apa saja, tidak cukup waktu kita. Daurah sebelum sebulan penuh pun tidak cukup bagi kita untuk satu ini termasuk akhlak yang mulia sampaikan satu persatu tidak rampung. Maka barakallahu fikum pada pertemuan ini kita sekedar mengambil beberapa membatasi beberapa contoh dari akhlak-akhlak mulia yang ada pada salafina salih. Yang akan kita ambil ibrahnya. Yang akan kita sekuat tenaga untuk berakhlak dengannya. Menghiasi diri-diri kita dengan akhlak-akhlak tersebut. Dan tentunya kita pilih yang paling kita butuhkan. Karena barakallahu fikum kita adalah orang-orang yang sedang berjalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan rintangan itu bukan rintangan yang sepele menghadang lurusnya niat kita menghadang kebagusan dari amalan-amalan kita. Berat. Kadang kita berawal barakallahu fikum untuk mengamalkan agama ini tanpa pamrih apapun kemudian di tengah perjalanan Masya Allah mendapat sambutan yang bagus jadi mudah apa-apa kita setelah itulah diuji Dulu dia sebagai talib Mintulah belajar tanpa bayangan apapun. Tahu ilmu diamalkan. Kemudian di tengah perjalanan dia menuju ridha Allah Ta'ala. Pindah dari tulap menjadi gurunya tulap. Di situ dia dapat kemudahan, dapat kemegahan, kemewahan. Nah, sudah yang seperti ini barakallahu fikum membutuhkan akhlakil karimah untuk barakallahu fikum dengan izin Allah sebagai benteng yang membentengi dia dari berbagai godaan. Lebih-lebih ketika syaitan berazam kuat dan menyatakan pernyataan di hadapan Allah Ta'ala kalau Rabbi lima ahwaitani wahai Rabbku karena engkau telah sesatkan aku la uzayyinna lahum fil ard wa la ajma'in aku akan hiasi untuk mereka di bumi ini suatu yang membahayakan menjadi suatu yang membahagiakan. Dan aku akan sesatkan mereka anak Adam. Semuanya. Ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas Jadi barakallahu fikum Jangan sangka kita di dalam perjalanan menuju ridha Allah dengan amalan-amalan kita. Kita tidak digoda dengan gemerlap indahnya dunia. Yang membelokkan niat kita wa iyadzubillah min dalik. Belum lagi subuhat yang menyesatkan wa iyadzubillah min dalik manusia dari jalannya yang lurus sejak awalnya tadi. Dan syaitan nyatakan kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka yang pertama yang kita lihat dari akhlak salafun salih adalah as-salafus salih fil ikhlas wasidqi akhlak salafun soleh dalam masalah dalam perkara keikhlasan dan kejujurannya. Kita harus ikhlas untuk berokalafikum, berupaya dan mohon pertolongan Allah tentunya di awal dari godaan setan tadi. Ada kisah dari Abdullah bin Mubarak yang ini ada di kitab Sifatul Safwa Imam ibn Jauzi rahimahullahu taala. Kata Abdullah bin Mubarak, Kilali Hamdun ibn Ahmad. Ditanyakan kepada Hamdun ibn Ahmad, Mabala kalamu salaf anfa min kalamina. Bagaimana bisa ucapan-ucapan salafina saleh ini lebih bisa bermanfaat menyentuh hati manusia, motivasi manusia, menggerakkan manusia untuk mendekat kepada Allah daripada ucapan-ucapan kita. Bahasa sininya bagaimana bisa ucapan salafun saleh itu lebih mandi. Tahu mandi ya? Yang ikan tadi insya Allah paham nanti. Lebih ampuh. Lebih bisa menyentuh hati. Lebih bisa memotivasi. Lebih bisa menyemangati. Daripada ucapan-ucapan kita. Kata Hamdun ibn Ahmad. Rahimahullah ta'ala li'annahum takallamul izil islam li'izil islam wa najatin nufus wa ridha rahman. Karena tatkala salafun saleh berbicara, menasehati umat, menyampaikan kepada umat dalam rangka kemuliaan Islam, bukan untuk menaikkan rating dia sebagai dai dari dai menengah menuju dai kibar tidak ada tendensi seperti itu salah penasaran. Murni dia menyampaikan nasihat-nasihatnya, petua-petuahnya agar supaya Islam ini mulia dan dimuliakan oleh para pemeluknya. Tidak ada pamrih untuk supaya ngetop. Dan juga dia berbicara berdakwah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia termasuk dirinya memperingatkan umat dari penyimpangan dari bahaya mengajak umat mengoreksi keikhlasan dan kebaikan amalan-amalannya mengajak umat untuk membenahi dirinya menuju ridha Allah taala untuk menyelamatkan jiwa bukan untuk tendensi lainnya. Dan untuk mencari ridho ar-Rahman. Bukan bagaimana disenangi oleh halayak. Diridhoi oleh halayak. Sehingga tidak pernah libur. Minggu pertama di belahan Indonesia bagian timur. Minggu kedua di belahan Indonesia bagian tengah. Minggu ketiga di belahan Indonesia bagian apa barat. Minggu keempat di atasnya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, sampai di atasnya dari Sabang sampai Merauke. Dia mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Hamduni bin Ahmad menyatakan, Wa nahnu ini jalan beliau. Di zaman Abdullah bin Mubarak. Sedang kami-kami ini, kita-kita ini nadakalamu muli izin nufus. Berbicara supaya kita ini mendapatkan kemuliaan. Didengar orang, dikagumi orang. Dikasih jempol dua sama orang. Sampai pancen ngeten Barakallahu Kalau kita ini seperti itu kebanyakannya. Wa di dunia dan berbicara untuk mencari dunia. Waridal khalqi dan mencari senang dan ridhonya makhluk. Sehingga pembicaraan kita ini tidak mandi. Tidak ampuh. Lebih-lebih orang yang tahu aslinya. Oh bicara dibuat-buat. Yang tahu aslinya. Cara Jarakoni ngajari tok atau ngelakoni katanya. Diremehkan jangankan menyentuh hati. Begitu masuk telinga, orang yang tahu aslinya dia tersenyum sinis, pinter ngomong kue. Nah, gitu saja. Bahkan kadang-kadang yang satunya yang dari Klaten atau mana Boyolali omongmu dilecehkan, kan menyentuh hati. Barakallah fikum. Bagaimana salafun soleh kita dalam keikhlasannya, dalam kejujurannya, sehingga barakallah fikum ucapan-ucapan mereka sampai saat ini menyentuh hati-hati kita. Diabadikan oleh para ulama ucapan-ucapan ini di kitab-kitab yang masih sampai kepada kita. Padahal sudah seribu tahun lebih lewat dari peredaran kehidupan dunia ini. Sedangkan omongan kita hari ini yang kita omongkan besok sudah menguat entah kemana. Yang punya omongan pun lupa. Kamu pernah berkata begini, oh, kapan itu? Nah, Jangankan diingat oleh orang, dia saja lupa. Di mana ya saya ngomong gitu? Kok bisa? Berarti bukan karpe diwi ketika ngomong kemarin. Al-Muhim, Barakallahu Contoh kedua, adalah apa yang diriwayatkan dari Abi Ja'far Al-Fida. Beliau menyatakan sami'tu Ibna Uyainah yaqul idza wafaqati sarirah al-alaniyah al adl. Ini ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala. Kata beliau, kalau apa yang di dalam batin itu mencocoki apa yang nampak di zahir, itu adil namanya. Apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang kamu nampakkan dengan ucapan, perbuatan ini cocok. Adil itu namanya. Wa idza kanat as-sariratu afdal min al-alaniyah al fadl. Kalau yang ada di dalam hatimu yang tidak nampak pada pandangan manusia itu lebih bagus daripada apa yang nampak pada zahirmu. Artinya amalan batinnya apa yang tidak dilihat manusia ini lebih bagus daripada yang dilihat manusia. Itu namanya al-fadl. Itu keutamaan. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, kalau casing sama dalamnya itu sama, bagus. Kalau dalamnya lebih baik daripada casingnya, istimewa. Wa idza kanatil alaniya afdal min as-sarira fadzalika jawr. Naam barakallahu fikum. Maka kalau dohirnya yang nampak lebih bagus daripada apa yang ada di dalam batin itu namanya boleh, itu namanya perbuatan aniaya omongannya bagus penampilannya sok soleh tapi yang disembunyikan di dalam hatinya busuk maka yang seperti ini adalah perbuatan aniaya casingnya bagus dalamnya bobrok Tanyakan orang yang dilihati. Mas pilih mana mas ini? Casingnya istimewa mas. Asli. Casingnya buatan pabrik. Tapi dalamnya rakitan. Wah celaka. Nah, sekarang ini manusia ini sibuk memperbaiki casing. Tapi lupa memperbaiki apa yang di dalam kesibuknya sibuknya penampilan dohirnya, amalan dohirnya, tapi lupa mengacak keikhlasan hatinya, keimanan yang ada di dalam hatinya ini baik atau jelek, hatinya ini banyak penyakit atau tidak, lupa. Yang penting kalau ketemu ehwah masih ngehwani tauhid wani ke tok Islam deh. hati-hati. Insya Allah kita mulai dari hati yang baik akan memunculkan amalan yang baik. Fa inna fi jasadil mudghah fa idza saluhat salaha jasad kullu Kalau ini kita perhatikan baiknya, insya Allah ta'ala akan muncul ucapan yang baik. Akan muncul perbuatan yang baik. Akan muncul sikap-sikap yang baik. Maka ucapan yang kadang tidak baik. Perbuatan yang kadang tidak baik. Sikap yang kadang-kadang keliru. Dan menimbulkan ketidakbaikan. Itu karena hati kita yang jelek. Barakallahu fikum. nasihat salafun salih mengingatkan kita untuk melihat barakallahu fikum apa yang nampak di dohir kita ini apakah sebanding dengan keyakinan yang ada di hati kita kebersihan fisik tutur kata yang kita nampakkan apakah itu memang berangkat dari hati kita atau sekedar jaim jaga image yang tahu yang ngasih ini APD-APD. Saya juga diajari anak-anak ini. Jahil, apa itu? Jaga image. Salafi itu ya harus begini. Nah, Tapi itu bukan berangkat dari hati. Aslinya dia tidak begitu. Kalau seperti ini, wa iya dubila ini dalik hada jauh ini perbuatan lalim, ini perbuatan aniaya yang kamu akan menangis di akhirat kabarnya. Maka koreksi. Minimalnya yang tadi. Apa yang di hati ini sama dengan apa yang nampak. Kalau bisa apa yang nampak ini jauh, masih kurang banyak dengan apa yang kita sembunyikan istimewa itu al-fadl. Barakallahu fiikum. Kemudian contoh selanjutnya. Wa an Abi Ja'nam wa an Amr ibn Thabit Beliau berkata lama mata Ali bin Husain Faghasaluh Ja'alu yang durun ila atari saw Au sawad Fi zahrihi Ketika Ali bin Husin bin Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dunia cucu dari Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka para tetangganya, sahabatnya memandikan jasad beliau. Maka para teman-temannya ini, tetangganya ini melihat ada bekas hitam di punggung beliau. Kalau bahasa sininya apa? Hitam mengeras itu apa? kapal yang luar Jawa ada. Ini bayangannya, uh di punggungnya ada kapal ya. Nah, kapalan, bukan kapal beneran, kapalan. Hitam. Maka kaget semuanya. Tidak ada yang tahu, uh, ternyata punggungnya kapal. Mereka bertanya, Mahada, apa ini? Bekas apa ini? Maka beberapa orang tidak banyak menjawab. Karena yahmilu juru daqiq laylan ala dhahrihi yu'tihi fuqara ahlil Madinah. Beliau hitam punggungnya ini karena setiap malam bawa berkarung-karung gandum. Sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu setiap malam bawa berkarung-karung gandum untuk dibagikan fukara di negeri Madinah. Ini yang terlihat di casingnya, tidak ada yang tahu. Begitu dibuka punggungnya kita, ternyata amalan yang jauh lebih istimewa daripada apa yang nampak. Kelihatannya ya biasa, sedekah kecil-kecilan. Ternyata tiap malam bagikan gandum. dan sekarang tiap malam bagi beras kepada fukorok yang ada di sekitarnya. Ayo siapa yang mampu? Tidak usah kongkonan orang, tandangi dewe. Nah, kalau fikum. Belum sempat ngapal, punggungnya sudah patah tulang. Barakallahu fikum. Kita lihat para salam menjaga keikhlasannya bagi sedekah saja nunggu malam supaya tidak ada yang lihat. Dan sekarang ini ngundang wartawan mau buka bersama. Nah, mas, besok diliput saya ya. Ya ada apa Pak? Saya mau buka bersama bersama Panti Aswan. Nanti saya akan undang seribu kurang satu. Anak-anak yatim di sekitar kota Madya, Surakarta. Jangan lupa diajak wartawan lainnya. Ternyata barakalafiku fikum anak-anak datang ngasih kotak. telur dadar, kurma tiga biji, tiga biji. Ini casingnya nah, diwahkan wartawan seluruh Solo. Liput dari Solo Pas, Grogol Pos, Temani Pos, semuanya diundang. Dari yang namanya kecil, nah barakallahu fikum. Sudah begitu pesan sama wartawan, besok kalau nyebut nama saya jangan lupa gelar saya depan profesor. Sebelum profesor, kasih H besar. Belakang saya MSc ya. Hati-hati kurang. Ya, sekalian tulis almarhum itu Barakallahu fikum. Gila dengan dunia yang dicari dengan amalannya dunia. Lihat salafun saleh. Tidak ada yang tahu kalau saya pembagi gandum buat penduduk Madinah yang miskin. Tidak masalah. Tidak ada yang liput, tidak ada yang ngerti. Bahkan orang-orang tahu hanya sebagian kecil. Mungkin orang yang paling dekat melihat beliau memikul dari rumahnya. Sedangkan yang lainnya kaget kenapa punggungnya bisa hitam. Maka kita lihat pesan dari Al-Qadhi Fubeli bin Iyad yang ini disebutkan oleh Imam Dahabi di dalam Syiar Alamin Nubala beliau berkata ya miskin anta musiun wa tara annaka muhsin Wahai miskin, miskin artinya wahai orang-orang yang kasihan kamu. Anta musi, kamu sungguhnya orang yang berbuat jelek. Watara kamu muhsin. Tapi kamu melihat dirimu berbuat bagus. Orang yang beramal untuk reputasi diri, untuk pujian dunia itu. Sungguhnya orang yang berbuat jelek. Amalannya tidak Allah lihat. Dosa riak dan sumahnya pasti. Tapi dia merasa telah berbuat amalan baik. Menyantuni orang lain. Wa anta jahilun wa tara annaka alim. Sebetulnya jahil. Belajar malas. Menghafal malas di majelis talim jarang. Tapi kamu merasa alim. Berbicara indal fitan. Beri masukan, beri arahan. Menyatakan sikap. Tanpa ada yang minta. Kalau saya, ya kamu harapmu. Saya berpandangan sebagai alim. Watadkhalu wa tara anak karim. Kasihan kamu ini, sebetulnya kamu ini orang yang bahel, tapi sudah merasa kamu ini karim, dermawan, mulia. Kamu telah beri ini, beri itu, bangun ini, bangun itu, nyantuni sini, nyantuni sana. Padahal kamu itu bahil. Yang kamu berikan itu sekedar apa yang kamu itu enggak butuhkan sebetulnya sisa-sisa. Maka ini koreksi bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum. Kita kadang merasa sudah berbuat banyak, sudah mendermakan banyak dari apa yang kita miliki, padahal kita ternyata bakhil. Wa ahmaqah. Watara anaka akil. Kamu itu sebetulnya dungu. Tapi merasa berakal cerdas. Wa anta. Nah barakallahu fikum. Kemudian beliau nyatakan. luka kosir luka tohir. Ajalmu itu pendek. Nyawamu itu hitungan di bawah 100 tahun rata-ratanya. Tapi cita-citamu terlalu panjang seolah hidup seribu tahun di dunia. Kamu akan begini, kamu punya program begini, pengembangan sayap ke kiri, pengembangan sayap ke depan, pengembangan kepala, nah, kepala ke depan, ekor ke belakang, nah, barakallahu Planning ini, planning itu, Lupa persiapan kalau besok mati bagaimana? Planning akhirat belum terpikir mas. Kalau masalah dunia, masya Allah mau buka perusahaan di sana, mau buka supermarket di sana, mau buka tapi giliran besok mati mas. Wah, kalau bisa ya jangan dulu. Nah kalau malaikat yang nawari apa bisa kamu ngomong? Kalau bisa, jangan dulu. Tidak bisa. Maka sungguhnya ajalmu pendek, kata Budel Ibn Tapi terlalu banyak angan-anganmu. Terlalu panjang kamu berangan-angan. Tidak sekarang Haji mau benar besok saja. Insya Allah umur 72 saya tak berangkat haji. Nah, antrinya 30 tahun. Nah, Barakallahu fikum. Lihat. Maka imam Ad-Dhahabi yang menukil ucapan Al-Qadi Fudeli bin Iyad ini menambahkan, ya Allah, Iya, demi Allah. Bahkan beliau tambahkan, "Wa anta zalimun tara annaka madlum." Kamu orang yang berbuat dolim tapi merasa sebagai orang yang terdolimi. Padahal dia berbuat dolim. Wa akilun lil haram wa tara anak kamu taware. Kamu orang yang paling rakus makan apa yang haram dan kamu melihat dirimu wara. Hati-hati di dalam apa yang masuk perutmu. Wa fasikun wa ta'taqidu anaka abdul. Kamu orang yang fasik tapi kamu meyakini dirimu adil. Watalibul ilmi li dunia watara anak annaka tadlubu lillah. Kamu mencari ilmu untuk dunia tapi kamu melihat dirimu mencari ilmu untuk Allah. Barakallahu fikum. Ini diucapkan Imam Dahabi rahimahullah taala, Hudeli bin Iyad rahimahullah taala di masanya ketika orang-orang itu sebagai suri toladan kita, apalagi kita. Kita berangkat mau taklim, kita berangkat ke masjid, seyogianya kita mengoreksi keikhlasan kita. Karena apa ya ibadah Allah? Kamu mau ke sana itu untuk apa ya ibadah ibadallah? Ngisi waktu senggang? Ngisi waktu kosong? Atau apa? Kamu berangkat ke masjid melangkahkan kaki. Untuk apa ya ibadah Allah? Tanyakan kepada kita, itu lebih baik. Daripada kita tidak mempedulikan, kita berangkat karena apa? Masya Allah kalau seorang itu mendengar azan dan dia mengambil air wudhu karena Allah menyatakan ida kuntum ila salah fawsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Dan kemudian setelah itu dia melakukan sholat sunnah dua rakaat setelah wudhu karena mengingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man tawadda'a nahwa ihada hadha thumma rakaat ini la yuhadisu fihima nafsah ghafara lahu taqaddama min dhanbihi dia melakukan sholat dua rakaat karena ingin digugurkan dosa-dosa dia. Kemudian dia berangkat ke masjid dengan harapan satu langkah mengangkat derajatnya dan satu langkah menghapus dosanya. Datang ke masjid, dia masuk dengan kaki kanannya dan berdoa. Semuanya dalam rangka menumpuk pahala sebisa dia. Dia berangkat sudah hmm, kumat-kumat lari. Alhamdulillah. Ya sudah begitu bukan kaki kanan dulu, bukan kiri dulu, lompat dua-duanya masuk. Lupa doa. Setelah itu sudah masuk, sudah datang masuknya, lompat imamnya tasahud akhir. Ya ibadah Allah. Kadang kita itu kurang peduli mau berangkat belajar, mengajar, apa niat kita, apa yang kita cari. Dari apa yang akan kita lakukan tadi. Apakah sekedar ngajari anak-anak sudah jamnya dilihat terus hmm, sudah hampir istirahat, sudah hampir pulang. duduk di situ akan murtah kalau kamu sadar kalau itu lillah pahalamu mengalir terus. Hingga jam, bel, dering, istirahat ataupun pulang. Itu adalah yang menyudahimu dari amalan baikmu. Barakallahu fikum. Makanya pelajaran yang kita ambil, perhatian kita terhadap keikhlasan kita. Perhatian kita terhadap kejujuran kita di dalam amalan kita itu harus mendapatkan perhatian sebagaimana Salafun soleh sangat peka di dalam masalah ini. Maka barakallahu fikum. Ini bukan perkara yang ringan. Perkara yang berat. Perkara yang mayoritas kita itu lupa untuk punya perhatian di dalam masalah ikhlas dan kejujuran kita di dalam ucapan, perbuatan, maupun sikap-sikap kita. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan di antara akhlak yang mulia yang ada pada salafun saleh adalah perkara khasyatuhum billah atau khasyatuhum minallah wa muraqabatuhum lahu Salafun salih mempunyai akhlak mereka takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Berkata Abdullah ibn Walid, Syami'tu Abdurrahman ibn Hujairah yuhadisu an ibni Mas'ud. Jadi riwayat ini asar dari Ibnu Mas'ud. Ini ada di dalam kitab Syiar Alam Nubala. Anahu kana yaqul idza qa'ada. Abdullah bin Mas'ud berkata ketika beliau duduk selesai dari aktivitas dan lain sebagainya. Innakum fi mumaril lail wan nahar. Sungguhnya kalian itu dilewati oleh malam dan siang. Artinya hari demi hari itu berlalu darimu. Tidak diam Hari ini sudah berganti, esok hari. Hari ini sebagai ganti hari kemarin. Tidak banyak waktu kamu, tidak banyak kesempatan. Lewat begitu saja. Dalam keadaan hari terus berjalan. Hari melewati dirimu. Fi ajali mangkusah. Ajalmu terus berkurang. Kesempatan hidupmu itu terus berkurang. Makin sedikit, makin sedikit dengan berkurangnya umurnya. Wa'mali mahfudah. Dalam keadaan amalan-amalanmu dicatat terus oleh malaikat. Kalau ganti hari kejelekan, kejelekan, kejelekan, waktu berbuat baik berkurang, berkurang, berkurang. Wal mautu ya'ti Dan kematian datang sekonyong-konyong. Kita lihat hari pasti berlalu, cepat berlalu. Amalan kita di situ dicatat oleh malaikat. Umur kita, ajal kita semakin mendekat. Sudah begitu mati tidak datang dengan permisi. Minimal, minimalnya konfirmasi dulu besok kamu mati. Tidak. Datang sekonyong-konyong. Kalau ada konfirmasi sudah besok mati. Sudah ini. Terus Quran, sholat sunnah mutlak. Berhenti sholat kalau datang waktu dilarang. Sholat terus puasa. Senin, Hamis. Tiba-tiba Dawud. puasa. Kenapa minggu depan? Tapi ini datangnya sekonyong-konyong. Maka pesan Abdullah ibn Mas'ud. Dan kita harus punya rasa takut seperti ini. Ya Allah, Hari berganti saya masih seperti ini. Iman kita masih seperti ini. Amalan kita masih compang camping di sana dan sini. Niat-niat kita masih jelek seperti ini. Na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Dalam keadaan makin berkurang usia malaikat sudah mencatat semua amalan tadi. Yang kalau kita boleh jangan dicatat dulu tak perbaikinya dulu. Tak revisinya dulu, edisi revisi, jangan langsung diterbitkan. Kalau bisa. Kita hanya kadang-kadang astagfirullah, Allah mustahil. Kok bisa nanti? Tapi sudah dicatat oleh malaikat. Barakallahu fikum. Kalau kita punya kesadaran, punya kekhawatiran, walhamdulillah. Kita bisa istighfar. Kita bisa perbaiki kita bisa menggantinya dengan amalan baik fad Naam sayyiat al hasanah tamhuha. Tapi kalau kita tidak punya perhatian, tidak punya rasa takut, tidak punya kekhawatiran, wa ia dibilah dalik. Maka pesan beliau, man khairan yusiku ayah sudah rahbah. Maka barang siapa yang hidupnya hari-harinya menanam kebaikan, maka dia diharapkan akan memetik kebahagiaan. Maka kita isi hari-hari kita yang lewat itu dengan kebaikan. Al-Qaul khair. Qaul hasan. Waf'al hasanah. Wa kulub zakiyah kita isi dengan ucapan yang baik, perbuatan yang baik, hati yang terus kita jaga kebersihannya. Karena hari-hari kita berlalu, kalau berlalu dengan itu barakallahu fikum. Aktivitas manusia dan itu diakui oleh orang jahil. Semua di dunia ini pasti berlalu. Hatta badai pun pasti berlalu. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan berlalu. Tidak ada yang langgeng di dunia benar. Tapi berlalunya dengan apa? Berlalu dengan syukurmu atas kenikmatan-kenikmatan itu atau berlalu dengan kufurmu. Berlalu dengan riba Allah apa yang terjadi pada hari-harimu atau berlalu dengan murkanya karena maksiat-maksiatmu. Mestinya ini yang kita tanyakan. Dengan apa hari ini berlalu? Dan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menyatakan, tanam kebaikan, maka harapanmu memetik hasil yang baik. Dan beliau menyatakan, "Wa man jara'a Barang siapa yang di hari-harinya yang berlalu tadi menenang kejelekan. Bicara jelek, bersikap jelek. Yusiku ayah sudah nadama. Dikhawatirkan dia akan memetik penyesalan panjang. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, andai saja engkau kembalikan masa hidupku yang telah lewat dengan kejelekan tadi. Masih sudah menjadi bubur. Bubur sudah membusuk berjamur. Adanya hati hancur lebur. Nangis saja. Sudah lewat hari-hari amal di dunia yang ada barakallahu fikum yaumul jaza hari pembalasan siapa menanam kebaikan balasannya kebaikan siapa yang menanam kejelekan balasannya kejelekan tidak ada revisi tidak ada yang lain-lainnya tadi maka beliau menyatakan wali kuli jari mislu mazara bagi setiap yang menanam akan mendapatkan apa yang dia telah tanam. La yusbaku bati'un bi Orang yang malas-malesan, pelan-pelan di dalam amal, menunda-nunda, maka tidak akan bagiannya itu cepat datang kepadanya. Wala yudriku harisun malam yuqaddar. Dan orang yang semangat pun itu dia tidak akan mendapatkan apa yang bukan Allah takdirkan. Artinya beliau berbicara terkait tentang apa yang membuat manusia lupa dengan hari-harinya yang berlalu karena ngoyonya. Ya semangat sekali mengejar dunia yang memalingkan dia dari akhiratnya. Padahal kalau orang itu santai, kalau sudah jatahnya datang juga. Pulang itu masya Allah santai, tapi masya Allah, ya banyak ini ngotot nah barakallahu bawa barang dagangan sebelum kiamulail, lain. Bukan sebelum subuh, sudah ke pasar. Nah, entah itu pasar Sine, pasar Ngawi, pasar Legi. Sebelum kiamulail lain sudah nata Sudah datang nata lapaknya. Pulangnya sebelum kiamulail, lain. 24 jam di warung dapatnya. Kalau tidak ditakdirkan, banyak rezekinya. Ya gerak Dari dulu sampai menjelang mati mau telapa terus berapa Nyar terbeca, nggak ganti-ganti. Maka pesan beliau, jangan kamu melalaikan apa yang bermanfaat. Jangan kamu menanam kejelekan. Naam barakallahu fikum. Kemudian beliau mengajari kita. Kalau kita sudah tahu apa yang tidak Allah takdirkan kepada kita, tidak akan kita dapatkan sekalipun kita mengejar sekuat tenaga. Maka beliau bimbingkan kepada kita faman u'tiya khairan fallahu a'tah Barang siapa yang mendapatkan atau diberi kebaikan, maka yang memberi itu Allah. Jangan menjadikan kamu bangga diri. Jangan menjadikan kamu merasa hebat. Jangan kamu berpandangan ini hasil payahku. Waman wukiya saran fallahu wakah. Barang siapa yang terlindung dari kejelekan, sungguhnya Allah yang melindunginya. Naam barakallahu fikum. Al-muttaquna sada. Orang yang bertakwa itu adalah tuan, curagan, direktur istilahnya, pimpinan orang yang bertakwa itu. Wal fuqaha'u qadah Sedangkan orang-orang yang paham agama adalah penuntun. Panglima yang mengarahkan kemana pasukannya. Wa mujalasatuhum ziyadah. Dan bermajelis dengan mereka orang-orang yang fakih di dalam agama adalah tambahan. Tambahan ilmu, tambahan ketakwaan, tambahan motivasi untuk istiqomah kepada Allah Jalla ala. Jadi beliau mengarahkan supaya hari-harimu itu berharga supaya apa yang kamu tanam dalam kehidupanmu itu kebahagiaan yang akan kamu panen esoknya maka dekatilah orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang yang paling enak kamu ikut dengannya dekatilah fukoha untuk membimbing kamu, mengingatkan kamu. Dan bermajislah dengan mereka. Untuk tambahan keberkahan ilmu. Dan juga buah dari ilmu yang kamu pelajari. Barakallahu fikum. Duhur yang berapa? Duhur yang berapa? Mana jamnya? Masih berapa berarti? Berhentinya sampai setengah, 12. Baik. Kemudian, riwayat selanjutnya. Dari akhlaknya salaf di dalam takut mereka terhadap Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Sehingga tidak main-main dengan waktu yang Allah berikan dan karuniakan kepadanya. Wanitni Saudat wa ibni saudab nah. Kala lama habarat Abu Hurairah al-wafa ketika datang maut kepada Abi Hurairah di hari-hari detik-detik kematiannya baka Abu Hurairah menangis Takut dengan perjumpaannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dengan apa yang beliau akan temui setelah kematian. Ini seorang Abu Hurairah. Kadang-kadang kita ini lebih kenceng daripada Abu Hurairah. Menatap kematian. Misalnya sudah sakit, jangan makan ini. maksimal maksimalkan mati. Setelah mati kamu mau apa? Siap. Itu PR panjang. Abu Hurairah radhiyallahu taala menjelang kematiannya menangis. Dan para sahabatnya adalah orang-orang yang tahu apa di balik tangis beliau. Pasti suatu yang berfaedah buat dirinya perbuatan barakallahu fikum seorang alim di balik tawanya, tangisnya, sedihnya pasti ada ilmu yang berharga. Maka bertanyalah orang-orang di sekitarnya, mayaki. Apa yang membuat Anda menangis, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah dengan melihat apa yang telah dilewati dari hidupnya di hari-harinya Beliau berkata, Bu'dul mafazah. Jauh rasanya dari kesuksesan. Wakillatu zat. Ternyata bekal yang aku bawa ini terlalu sedikit untuk menghadap Allah. Wa aqabatu ka'ud dalam keadaan rintangan yang ada menjelang kematian alam kubur rintangan yang sulit untuk dilewati begitu saja Soalu kubur fitnatul kubur adalah perkara yang sulit untuk dilewati begitu saja tidak mudah orang menjawab soal kubur kecuali Allah mudahkan lebih berat daripada mengikut apa ujian tes masuk ini dan itu. Kalau dulu kita sekolah menghadapi ujian, waktunya semakin dekat, belajarnya belum siap, kayak apa? Soalnya sulit. Paling mateng aku, gitu ya. Nah, ini Abu Hurairah menangis kelihatannya kesuksesan itu jauh. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia tentunya banyak menyia-nyiakan. Mestinya bisa untuk menambah bekal ternyata dengan kesibukan, dengan kemalasan, dengan alasan ini dan itu banyak tersia-siakan. Bekal sedikit. Sudah begitu rintangan sulit dilewati. Ini yang membuat beliau menangis sehingga posisinya al-muhbitu minha ila jannah awina sehingga seperti suatu yang jatuh terpontang-panting dan di bawah adanya surga atau neraka bayangkan seperti kita ini coba sehari saja kita lihat. Ketika mau tidur kita lihat. Kalau tidurmu itu adalah matimu. Hitung pagi tadi apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu perbuat. Apa yang kamu bersikap. Kemudian setelah itu timbang baik mana dengan kebaikanmu. Mulai bangun hingga tidurmu dan anggap tidurmu ini matimu dan kamu tidak bangun lagi di sini Bayangan yang ada pada dirimu terlalu sedikit amal. Dan ucapan kamu belum siap. Andai saja besok masih bangun untuk memperbaiki diri, untuk menambah amalan ini dan itu. Mau bangun tengah malam untuk sholat, Dia mulai. mau doa di sana dan lain sebagainya. Ba'da subuh mau tinggal untuk meraih keutamaan sholat isra misalnya. Tapi begitu diberi kesempatan bangun, nah, pikirannya sudah lain. Tidak tengah malam dia bangun. Tapi dia ter, terbangun setelah selesai. Mu'adzin mengumandangkan ikomahnya. Setelah itu cepat-cepat dia pulang. Tidak menunggu waktu terbitnya matahari untuk sholat isya di situ. Berubah acara. Maka ketahuilah sungguhnya kita makan manusia, makan khata. Tempatnya lalai lupa dan itu ada pada diri-diri kita yang bicara ini dan yang mendengar. Kurang lebihnya. Maka pantas kalau seorang yang tahu diri akan menangis menjelang matinya. Seolah-olah kesuksesan itu jauh karena kita kurang sungguh-sungguh untuk meraih kesuksesan tersebut. Bekal ini sedikit karena terlalu banyak waktu terbuang untuk suatu yang mubah apa bahkan yang haram billah dalam keadaan kita meyakini soal kubur fitnatil kubur berat pantas kalau kita menangis Abu Hurairah meninggal ada yang menyatakan di Madinah ada yang menyatakan di Aqiq pada tahun 57 Hijriah. Ada yang menyatakan tahun Barakallahu Fikum yakni 59 di akhir khilafah Muawiyah dan usia beliau adalah 78 tahun. Kemudian barakallahu fikum. Wan Qais ibn Muslim Kala kana dhaha ila amsa baka kita lihat salafuna Saleh itu takutnya dia dengan perjumpaan dengan Allah selalu introspeksi diri. Kata Qais ibn Muslim dalam riwayat yang di ditulis oleh imam Zahabi di dalam siar. Beliau berkata adalah doha jikalau masuk waktu sore beliau menangis. Setiap sore menangis. Beda ya dengan kita, setiap sore tertawa gembira. Setiap sore menangis. Menangis siapa yang telah lewat dari harinya, menangisi dengan berkurangnya kesempatan hidup dan amal yang sudah berkurang sehari, setiap sore menangis. Kita ya, setiap sore menangis. Ingat mati, ingat amal kita yang sedikit, ingat umil hisab ya. Setiap sore, Masya Allah kalau benar setiap sore menangis. Karena menyesali telah banyak berbuat sia-sia di hari tadi. Nah. Jangankan sempat menangis. Setiap sore mikir sudah besok lagi mau apa ya. Nah, besok lagi mikir terus. tidak nah. sempat menangis. Yang dipikir pun bukan akhirat. Seputar pekerjaan dia. Bisnis dia. Keluarga dia. Itu yang dipikir setiap sore. Besok makan apa, sarapan apa. Istrinya juga begitu. Besok enaknya masa apa. Nah, itu. Kalau suaminya ingatkan, ya kalau masih hidup kita masih masak kari. Kaget istrinya. Kalau masih hidup. Nah. Kamu ini hanya besok masa apa? Mestinya pertanyaannya mas kalau besok kita masih hidup. Kita sarapan masa apa? Itu lebih bagus. Besok kita jadi enggak kesarangan. Ini anak-anak liburan tafik. Kalau masuk hidup insya Allah jadi. Uh, takut mestinya ya. Barakallahu fikum. Kita lihat salafun Asalih Setiap sore menangis. Akhirnya ditanya pula kenapa setiap sore menangis. Jawabannya la adri masa'adal yaumin amali. Karena aku tidak tahu apakah amalan-amalanku pada hari ini terangkat diterima oleh Allah. Melihat keikhlasannya, melihat kebagusan amalannya, melihat adanya bisikan ini dan itu dari tendensi amal yang kadang-kadang membelokkan kita dari keikhlasan. Takutnya sedemikian rupa salafun soleh. Sedangkan kita, maaf-maaf, kita bahasakan kita itu karena saya mengajak jangan melihat orang lain. Lihat diri-diri kita. Setiap sore sudah menghitung Alhamdulillah subuh berjamaah 27 derajat. Dihitung totalan. Dosanya ini, sik susuk Alhamdulillah. Hebat memang. Sholat jamaah begitu, wudhu, gugurkan dosa mata dan lain sebagainya. Padahal tadi melirik cuma lima menit. Hmm, entah insya Allah. Optimis segitu. Nangis kita mestinya. Amalan kadang ikhlasnya kurang. Sudah begitu sedikit. Penyimpangan jelas dosa, tidak ada kurang. Kalau bukan rahmatnya Allah dan ampunannya, jadi apa kita ini? Nah, Ternyata jauh sekali kita dengan salafun soleh. Dalam keadaan Masya Allah kita Alhamdulillah salafi. Yang mengikuti salafun soleh. Istilahnya yang diikuti sudah sampai finish kita baru stop. Kemudian, ini masih di siar alami nubala. Berkata Imam Al-Maruzi rahimahullah taala, takal tu yauman ala Ahmad." Al-Imam Al-Maruzi murid dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Aku menemui Imam Ahmad Ibn Hambal maka dijadikan kesempatan ini untuk mencari bimbingan. Karena sebagaimana di atas al-fuqaha'u qada. Orang yang berilmu itu pembimbing. Manfaatkan untuk mendapatkan bimbingan. Kalau sedang bermajelis dan ketemu dengannya. Pertanyaannya gampang. Kaifa asbah? Gimana kamu melewati hari? Hari pagi dan lain sebagainya. Fakala kaifa usbih. Yani aku membuka hari pagi dengan aktivitas. Dengan berpikir man rabbu. Seorang manusia. Di sini di, di dalam teks ada kaifa asbah. Bagaimana hendaknya manusia itu memulai paginya. Ini bimbingan beliau. Dia harus kenali dulu siapa Rabbnya yutalibuhu bi adail faraid dan dia harus ingat kalau Robnya di hari itu mewajibkan dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ingat, begitu buka mata pagi hari, ingat kalau Allah memerintahkan kita di hari ini perkara-perkara yang wajib. Sholat lima waktu berjamaah, kita harus tahu dulu itu yang harus kita kerjakan nanti. Kemudian barakallahu fikum. Wa nabiyuhu yutalibu bi ada'i sunnah. Dia juga harus ingat bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam menuntut dia untuk menghidupkan sunnah. Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baru ini saja memulai hidup ternyata PR kita sudah banyak menunaikan yang wajib, menjaga yang sunnah. Masih bangun-bangun, wah bangun langsung hari ini kita santai bu. Santai Pak Mei. Nah, mau apa kita ini? Ke mall? Atau ke belakang yang juru? Nah, lihat. Merasa rohah Kita bangun itu sudah. Yang wajib harus kita kerjakan. Yang sunnah harus kita hidupkan dan jaga. Wal malakan yutalibana. Bitakhihil a'mal. Dan ingat, malaikat pencatat menuntut kita untuk memperbagus amal supaya yang dicatat yang bagus-bagus. Ingat, berhati-hati. Ya, baru mulai hidup itu kita wah, bagaimana bisa santai? Memang hidup di dunia ini tidak ada kata santai buat mukmin. Bukan surganya mukmin. Penjaranya harus ini, harus itu, harus itu Karena surganya nanti di akhirat. Kemudian wa nafsuhu tutalibu bihawaha. Sudah kewajibannya dari Allah seperti itu, yang ditunaikan dari menyuntuh Rasulullah seperti itu, malaikat mencatat hawa nafsunya minta dipenuhi. Gimana mengkompromikannya? Padahal hawa nafsunya ini tidak pernah selaras dengan kewajiban, sunnah, beramal baik, tidak pernah selaras. Inna nafsa la amaratuk bisu. Jiwa ini selalu ngajak kepada yang jelek. Bu, perjuangan hidup ini berarti. Wa iblis yutalibu bil fahsya. Sedang iblis dan bala tentaranya ngajak rusak. Ya kalau cuma untuk memenuhi kewajiban, sunnah, memperbagus amal, insya Allah. Tapi sudah begitu diganggu oleh nafsunya, diganggu oleh iblis, setan, minal insi wajib Yang dohirnya tetangganya, yang dohirnya sahibnya. Belum lagi yang yuaswi sufi sudurinas. Misi kamu itu sudah terlalu tekun ibadah sekali-kali untuk membuat hidupmu lebih berwarna. Habis itu istighfar, besok ngaji lagi. yang di dalam hati. Sudah begitu disambut tetangganya. Pak, ada refreshing ini begini-begini. Kok pas katanya barakallahu Kerja yang baik antara jin, minal asyayatin minal ins dan minal jin. Ini bisi yang situ ngawi ngajar. Barakallahu fikum. Sudah begitu keadaannya, hidup itu penuh perjuangan, menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah, menjaga bagusnya amal, untuk dicatat malaikat, diganggunya, dirinya dengan jiwanya, nafsunya, diajak oleh setan. Sudah begitu, wa malakul maut yutalibuhu dirohi Malaikat siap-siap untuk mencabut nyawa. Tinggal nunggu perintah. Itu perjuangan hidupnya seperti itu. Sudah begitu, masih ada lagi. Wa iyaluhu yutalibuna binafakatihi. Keluarganya nuntut nafkah. Waduh, nah, jajannya anak. In apa? keluarga, untuk dapurnya ngebul. Kewajiban Allah, sunnah Rasul, keinginan jiwa, nafsu, tuntutan istri, anak, pegang kepala. Barakallahu fikum. Kalau kita renungkan ya seperti itu. Isi hari-hari kita. Tidak sama satu sama lain tidak sama. Mirip. Bahkan ya intinya seperti itu. Sama, bukan beda. Yang dikatakan di sini barangkali fikum oleh Imam Ahmad apa yang kita hadapi sehari-hari bangun sekian kewajiban agama tuntutan keluarga godaan setan itu tidak ganti setiap hari seperti itu menu kita Maka yang seperti ini membuat kita harus mawas diri. Kalau kita mau mengerjakan kemaksiatan berarti ini ajakan setan. Ingat akan dicatat oleh malaikat. Tatkala kita terlidor wa kita ingin dalil. disitulah kita akan tergelincir. Berat atau ringan hidup kita butuh ilmu agama, butuh iman atau tidak. Seperti itulah hendaknya seorang memulai aktivitas hari-hari di kehidupan dia. Ingat kewajiban dari Allah. Ingat sunnah-sunnah Rasulullah yang bisa kita kerjakan. Ingat semua ucapan perbuatan kita dicatat oleh malaikat dan waspada dari ajakan hawa nafsu untuk maksiat. Bisikan setan yang tiada henti, nyari lengahnya kita. Sudah begitu malaikat mau datang sekonyong-konyong dan tiba-tiba. Belum lagi tuntutan keluarga yang kadang-kadang membuat kita tidak jujur, yang kadang-kadang membuat kita curang, yang kadang-kadang membuat kita wa'iyatubillah min dari berbohong. Karena tuntutan haula al-iya. Barakallahu fiikum. Baik, sampai di sini dulu sesi yang pertama. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan Ba'da Duhur mubasyarah langsung habis sholat. Iya, benar. Siapa? habis sholat langsung lagi. Nah, ah. Baik, semoga Allah mudahkan